وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai dari penjelasan hadis yang ke-10 dalam bab ini. Kemudian kata beliau dalam hadis yang berikutnya yang ke-11 wa anhu dan darinya pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariqi kanat tu'zi al-muslimin rawahu muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah yang dia berkeliling di surga fi syajaratin fi di sini maknanya bisa babi syajaratin dengan sebab sebuah pohon qata'aha yang dia potong min dhahri tariq dari tengah jalan kanat tu'zi al muslimin yang pohon tersebut mengganggu kaum muslimin Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat yang lain marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seseorang yang lewat melewati satu dahan pohon di tengah jalan. Faqala maka dia menyatakan wallahi la unahyiyanna hadza aku akan menyingkirkan dahan ini anil muslimin dari kaum muslimin la yu'dhihim sehingga tidak mengganggu mereka dalam perjalanannya fa udkhilal jannata maka dia pun dimasukkan ke dalam surga wa fi riwayatil lahuma dan pada riwayat dari keduanya Al-Bukhari dan Muslim bainama rajulun yamshi bi tariqin ada seseorang yang berjalan di satu jalan wajada ghusna syaukin ala tariq dia mendapati suatu dahan yang berduri di jalan fa akharahu maka dia pun menyingkirkannya Fasyakarallahu lahu maka Allah bersyukur kepadanya faghfara lahu lalu mengampuninya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau berkata al-muallif rahimahullah al-Imam An-Nawawi dari apa yang beliau nukilkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau menyatakan aku melihat seorang laki-laki yang berkeliling di surga karena sebab pohon yang dia tebang dari tengah jalan di mana pohon tersebut mengganggu kaum muslimin dan riwayat-riwayat yang berikutnya. Apa yang mengganggu di perjalanan ini kata Syekh berupa dahan sama saja apakah dahan tersebut berada di bagian atas yang yang mungkin bisa mengenai kepala atau orang yang berkendara bisa membuat gangguan pada kendaraannya, bisa tersangkut dan yang semisal dengan itu. Atau dari bagian bawah, di bagian bawah, di tengah jalannya. Nah, bisa bentuknya bermacam-macam, baik yang berduri ataupun yang tidak. Jangan kemudian difahami secara kaku bahwa sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang terakhir itu adalah pohon atau dahan yang berduri. Ini hanya menyebutkan beberapa tanda macam-macam dari beberapa riwayat yang ada. Walhasil secara umum barakallahu fikum apapun yang mengganggu kaum muslimin di perjalanan lalu kemudian seorang hamba berniat lillahi jalla wa ala semata-mata karena mengharapkan fadilah, mengharapkan ajar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah nilai sebagai kebaikan yang besar yang kelihatannya remeh. Namun lihatlah disebabkan oleh perbuatan ini Allahu jalla wa ala adkhalahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwanifidina azakumullah, hadis ini ada beberapa fadilah atau beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah dalil ala fadilati izalatil ada anil farid Dalil tentang fadilah keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan wa annahu sababun lidukhulil jannah dan bahwa itu sebab untuk masuk ke dalam jannah. Pelajaran yang kedua, barakallahu fikum, dalilun ala annal jannata mawjudatun al-an. Dalil bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang. Apa dalilnya? atau alasan yang menunjukkan atas faedah ini bahwa al-jannah maujudah al-an bahwa surga itu telah ada kata Syekh karena Nabi alaihi salatu wassalam ra'a hadzal rajul yataqallabu fiha melihat orang tersebut berkeliling di jannah dan perkara ini tentang keberadaan al-jannah adalah perkara yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Demikian pula ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah telah berijma' bi annal jannata mawjudatun al-an. Bahwa jannah itu telah ada. Di antara ayat Al-Quran, Barakallahu Fikum, di dalam surah al Imran ayat 133, Allah berfirman, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Bersegeralah kalian kepada ampunan roh kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat yang telah disiapkan lil muttaqin bagi hamba hamba yang bertakwa. Kata Syekh Uiddat yakni huyiat telah disiapkan. Naam. sehingga ini dalil bahwa an-na'a al-jannah telah ada. Sebagaimana pula an-nar neraka itu telah ada pula saat ini. Dan keduanya adalah makhluk Allah yang tidak mengalami fana, tidak mengalami kehancuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya lil baqa untuk tetap ada. Untuk tetap ada dan tidak mengalami fana, kehancuran atau kebinasaan. Sebagaimana pula barakallahu fikum Nabi Yuna alaihi afdalus salatu wassalam tatkala dimi'rajkan oleh Allah Jalla wa ala, maka beliau ditampakkan al-jannah, diperlihatkan kepada beliau surga dan ditampakkan pula kepada beliau anak. Maka beliau melihat bahwa mayoritas dari penduduk surga siapa? Al-fuqara wal masakin. Orang-orang miskin. Wa aktsaru ahli nar dan kebanyakan penduduk neraka adalah siapa? An-nisa dari kalangan kaum wanita. Semoga Allah Jalla wa ala selamatkan kita dari azabun nar dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Wa fi hadzal hadits dalilun di dalam hadis ini pula kata Syekh terdapat dalil ala anna man azala anil muslimin al ada bahwa siapa yang menghilangkan gangguan dari kaum muslimin maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ini dia mendapatkan pahala yang besar berupa jannah berupa balasan surga dari Allah Jalla wa ala fi amrin hissi berupa gangguan yang sifatnya hissi, sesuatu yang bisa dilihat dengan indera, yang bisa menyebabkan luka, bisa menghalangi apa namanya barakallahu fikum keteraturan dalam perjalanan mengganggu ketertiban dalam perjalanan ini perkara hissi kaifa bil amril ma'nawi lalu bagaimana kata Syekh dengan menghilangkan gangguan terhadap kaum muslimin dalam perkara maknawi. Apa maksudnya perkara maknawi? Dari berbagai macam bala, naam yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari berbagai macam bentuk kesesatan-kesesatan yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh ahlul batin, oleh ahli syirik, oleh ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Maka bagaimana ketika seseorang menjelaskan dan membongkar hakikat penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan dan kesyirikan yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tentu barakallahu fikum balasannya kata Syekh faizalatu haula antariqil muslimin muslimin maka menghilangkan mereka ini dari jalan-jalannya kaum muslimin afdalu bikatsiri lebih afdal wa a'zamu ajran indallah dan ajarnya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya metodenya adalah Bukan kemudian ketika menjumpai mereka, oh ini yang dimaksud. Tidak kemudian langsung secara tiba-tiba. Fahadalah ya juz. Tidak dibolehkan. Nah, memerangi ahlul batil minal munafiqin wal mubtadi'in wal ahwa. Al munafiqin, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa maka mereka diperangi bil hujjati wa wal bayan. Diperangi dengan hujjah, dengan penjelasan. Dijelaskan akidah sahihah. Naam akidah yang benar, at-tauhidul khalis, tauhid yang murni, as-sunnah as-safiyah. Naam dijelaskan. Fabarakallahu fikum. Fa'ilam yajid dzalika syai'an. Kalau memang hal itu juga tidak berguna, maka tentu barakallahu fikum. Ini menjadi hak dari waliul amr. Naam untuk menghilangkan mereka sesuai barakallahu fikum dengan pertimbangan dari waliul amr. Perhatikan ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah. Wa yas'auna fil ardi fasada. An yuqattalu au yusallabu. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau fil ardi. Hanya saja balasan atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya membuat kerusakan di muka bumi an yuqattalu mereka dibunuh au yusallabu atau mereka disalib aidihim atau dipotong tangan-tangan mereka warjuluhum dan kaki-kaki mereka min khilaf secara bersilangan atau au faufil ardi dinafikan di muka bumi maksudnya diasingkan diusir dibuang ke pedalaman nah Fahada barakallahu fikum asy al uzaymin menyebutkan bahwa au di sini makna au di sini dari pendapat yang sahih dari ayat yang telah kita sebutkan adalah litakhyir sebagai pilihan. Anna waliyal amr mukhayyir. Waliul amr memilih. Kalau dia mau maka dia membunuh dan menyalibnya seperti misalnya barakallahu fikum tentang had hukum had yang diberlakukan bagi as-sahir tukang sihir ini tentu kita katakan menyebabkan aziyah gangguan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin Seorang penyihir bisa menyebabkan sakit pada badan manusia. Seorang penyihir bisa dengan izin dari Allah Jalla wa'ala membuat pikiran menjadi kacau bahkan mengantarkan sampai kepada tingkat kegilaan bahkan bisa sampai pada tingkat pembunuhan atau kematian. Ada sahir. Falihada yaqulu nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam maka Rasulullah menyatakan haddus sahiri barbatun bisayf. Had hukuman yang diberlakukan bagi seorang penyihir adalah dipenggal lehernya. Barbatun dipukul bisayf dengan pedang. Maksudnya bukan dipukul lalu bagian belakangnya lah. Yang bagian tajamnya itu buat mukul pas di lehernya, jadi dipenggal. Dan as-sihir sendiri barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Minhu ma huwa mukaffir wa minhu ma huwa mufassir. Ada yang menyebabkan pelakunya kafir. Kafir ingka nabi istikhdami syayatin. Jika sihir yang dia lakukan itu dengan perantara dan bantuan syaitan dan dia menghambakan diri kepada syaitan. Dan ada yang sifatnya memfasikkan Nah, menggunakan ramuan-ramuan atau jamu-jamuan yang tidak sampai barakallahu fikum Naam istighdamu syayatin memperhambakan diri kepada syaitan. Namun dalam kondisi apapun, baik itu sihir yang menyebabkan pelakunya kafir atau yang menyebabkan pelakunya fasik, maka di sini tetap berlaku kedua-dua atau pada keduanya berlaku hukum had untuk dia dipenggal lehernya. Jika memang waliul amr memandang perkara tersebut. Sehingga kita katakan bahwa yang pertama yuktalu qatlar riddah dia dibunuh karena pembunuhan murtad dan yang kedua yuktalu qatlus sa'il dia dibunuh karena mencegah pelaku kejahatan. Fa fi maka di sini seorang waliul amr dia memilih dengan membunuhnya atau menyalibnya atau dia mau memotong tangan dan kakinya mil khilaf dengan bersilangan. Atau kalau dia mau memilih waliul amr na'am barakallahu fikum mengasingkan orang tersebut sebatas kemaslahatan yang dipandang oleh waliul amr. Wa hadzal qaul qaulun jayyidun jiddan. Dan ini ucapan atau pendapat yang sangat baik kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena itu, maka wajib bagi waliul amr untuk menghilangkan gangguan dari kaum muslimin. Naam, yuziluna kulla da'iyatin ila syar. Mereka menghilangkan setiap dai, para penyeru, para doa kepada kejelekan, au ila ilhad kepada penentangan terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi terhadap agama Allah Jalla wa'ala yang sekarang ini semakin banyak bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan karunia, memberikan taufik dan bimbingan, hidayah kepada waliul amr kita, kepada pemimpin kita, agar mereka dibimbing di atas Kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan Allah Jalla wa'ala selamatkan mereka dari para pembisik-pembisik yang jahat yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-12 sampai di sini ada yang mau disampaikan mungkin? Tayyib. Astani Ashar hadis yang ke-12 Wa anhu dan darinya pula dari sahabat Abu Hurairah qala kata beliau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tawadda'a fa al wudu'a Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Memperbagus di sini sesuai dengan tata cara yang datang dari syariat dengan benar-benar menyempurnakan wudhu tersebut tanpa membiarkan ada celah-celah yang terlewatkan dari anggota wudhu yang mestinya semua anggota tersebut terkena basuhan secara sempurna. Summa atal jum'ata. Kemudian dia mendatangi Jumat. Besok hari Jumat. Fastama'a wa ansota. Kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam. Nah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati. Akan diampuni dosanya antara Jumat ini yang dia salat itu sampai Jumat yang berikutnya wa ziyadatu salatati ayyam dan tambahan tiga hari. Berarti satu minggu ditambah tiga tiga hari. Diampuni dosanya selama sepuluh hari. Waman masal hasa dan siapa yang menyentuh al hasa kerikil fakad laga maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan Al-Mu'allif rahimahullahu taala menukilkan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi menyatakan sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Kata Syekh, "Fi hadzal hadis dalilun." Di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna al-hudura ila al-jum'ati ba'da an yuhsinal insanu wudu'ahu bahwa hadirnya seseorang ke masjid setelah dia memperbagus wudhunya thumma yastami'u ilal khatib wa huwa yakhthub wa yamshid kemudian dia mendengarkan sang khatib yang berkhutbah dan dia diam diam mendengarkan khutbahnya. Maka kata Syekh fa innahu yughfaru lahu ma bainal jum'ati al jum'ah akan diampuni untuk dia dari Jumat ini sampai Jumat depannya wa fuddila thalathatu ayyam dan ditambah tiga hari. Padahal ini hada amalun yasir. Amalan yang mudah. Amalan yang ringan Laisa fihi masyakkah. Tidak ada satu keberatan, tidak ada satu kesulitan bagi orang untuk melakukannya. Wudu dengan memperbagus wudunya, lalu dia pergi ke masjid mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah dan dia diam. Nah, sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian harus ya hal yang harus diperhatikan adalah yang beliau berikan tanbih di sini bahwa ucapan Rasulullah man tawaddaa siapa yang berwudu ini tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan di dalam as-sahihain dalam hadis Bukhari Muslim dan selain keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ghuslu al ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah mengalami ihtilam, yang telah bermimpi. Sisi tidak ada ta'aruf, pertentangan di antara keduanya adalah bahwa hadis yang kedua ini Naam padanya ada tambahan terhadap hadis yang pertama. Naam. Baik. Sebagaimana pula barakallahu fikum tata cara mandi Jumat itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah taala di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis Abi Hurairah yang terdapat dalam Sahihul Bukhari nomor 881. Naam. Man ightasala yawmal jum'ati al janabah Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Nah. Fabarakallahu fikum. Maka beliau menyatakan di dalam mensyarah hadis ini bahwasanya disamakan kaifiah tata cara antara mandi junub dengan mandi Jumat. Nah, sama tata caranya antara tata cara mandi junub dengan mandi Jumat. Lah di dalam mandi junub sendiri dari tata cara yang afdal Na'am barakallahu fikum itu ada proses wudhunya ya. Ada proses wudhunya. Yang wajib yang hanya sekedar mencukupi seorang kalau mandi junub itu dengan langsung mengguyur badannya saja dengan meniatkan mandi junub, fahada yujizi. Ini sudah mencukupi. Tapi jika dia ingin mendatangkan yang lebih afdal dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, barakallahu fikum, itu adalah cara yang paling afdal. Dan di situ ada proses wudhunya. Sehingga kita katakan barakallahu fikum, apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang ke-12 dalam bab ini tentang seorang yang berwudu fa ahsana wudu'ahu dan memperbaiki wudunya sementara hadis yang lain menyebutkan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtadimin ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Naam, suatu hadis jika memang barakallahu fikum memungkinkan adanya penjamatan, penggabungan makna maka itu jalan yang pertama kali ditempuh. Jalan yang pertama kali di, ditempuh. Lagi pula barakallahu fikum hadis yang kita bacakan, yang sedang kita bahas diriwayatkan Muslim. Sementara hadis yang menyebutkan wajibnya mandi Jumat bagi orang yang telah mengalami ihtilam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sehingga kita tidak mengambil satu hadis kemudian meninggalkan hadis yang lainnya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang menguatkan pula bahwa mandi itu wajib pada hari Jumat adalah Ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk pada satu hari ke masjid. Di waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Ini Utsman belum menjadi khalifah. Karena Utsman menjadi khalifah setelah Umar meninggal. Dalam keadaan beliau sedang berkhutbah, maka Amirul Mukminin Umar bertanya, lima data akar Kenapa engkau terlambat?" Naam, faqala wallahi ya Amirul Mukminin, ma zittu ala anta wadda'tu thumma ataitu. Aku tidak menambah selain daripada sekedar berwudu kemudian aku datang yakni anak husyagal Beliau ada sesuatu yang menyebutkan beliau sehingga hanya berwudu saja. Nah, hanya berwudhu saja. Ini hukumnya wajib, tetapi bukan syarat. Paham ya? Hukumnya wajib, tapi bukan syarat. Maka barakallahu fikum Beliau kemudian menyatakan Umar radhiyallahu taala sebagaimana hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi rahimahumullah beliau menukilkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ida ada ahadukumul jum'ata falyaghtasil jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat maka hendaklah dia mandi nah Sehingga kesimpulannya kata Syekh, "Falhasil anna hadal hadith alladhi saqahu al-muallif" yang disebutkan muallif, "wa in kana yadullu ala adami wujubi al-ightisal" meskipun menunjukkan tentang tidak wajibnya mandi, hadis ini yang sedang kita bahas, lakin hunaka ahadits ukhra, namun di sana ada hadis yang lain tadullu ala wujubi al-ightisal yang menunjukkan tentang wajibnya mandi. Kemudian yang berikutnya wa fi hadal hadis dalam hadis ini pula terdapat faedah dalilun ala fadilati al-istima' ila al-khutbati wal insaf Dalil tentang fadilah mendengarkan khutbah dan diam. Dan diam. Al-istima' di situ Makna istima adalah dia menyiapkan pendengarannya. Wal insaf Allah yatakallam. Dia tidak berbicara. Oleh karena itu barakallahu fikum Demikian sangat dituntut seorang yang menghadiri Jum'ah untuk mendengarkan khutbah disertai dengan sikap diam, Rasulullah alaihi salatu wassalam di akhir hadis menyatakan, man massal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Yakni di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid beliau itu diawali dialasi dengan kerikil-kerikil. Bukan seperti masjid kita ini yang keramik. Bahkan sudah keramik di atasnya masih dilapisi karpet yang empuk. Nah, di samping ada karpetnya masih pakai AC lagi. Masya Allah. Ni'matun azimah. Nikmat yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala. Namun masih dan banyak saja kaum muslimin yang belum tersentuh kalbunya dalam kondisi salatul jamaah. Salat berjamaah di masjid adalah amrun wajibun, perkara yang wajib. Mereka sudah diberikan fasilitas yang luar biasa nyaman. Yang terkadang di masjid itu lebih nyaman daripada rumahnya sendiri. Iya. Nah, di rumah paling mentok kita ya sebagian jarang yang punya AC. Nah, AC paling AC-nya angin cendela. Nah, angin cendela. Fabarakallahu fikum masuk ke dalam masjid. Subhanallah, nikmat rasanya sejuk, di rumah panas. Fabarakallahu fikum. Wa masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilapisi oleh kerikil-kerikil. Naam. Sehingga memungkinkan ketika seorang sedang mendengarkan khutbah dalam keadaan dia duduk maka dia main-main tangannya. Nah, ini akan menyibukkan dia akan menyibukkan dia dari mendengarkan khutbah dan siapa yang berbuat perkara sia-sia seperti ini dan perbuatan itu dengan memain-mainkan kerikil di tangannya itu masuk dalam perbuatan sia-sia pada adalah maka tidak ada nilai Jumat bagi dia dia akan terhalang dari tawabul Jumat dari pahala yang mestinya dia dapatkan pada hari Jumat tersebut. Ikhwan dan itu apa yang disebutkan Rasulullah di hadis ini tentang penyebutan kerikil ini min babil misal. Dalam bab memberikan contoh. Bukanlah harus kerikil. Nah, berarti kalau sambil main-main Android tidak apa-apa. Lebih parah. Nah, lebih parah. Sambil SMS-an. Barakallahu fikum. Apalagi sambil menerima orderan, oleh lebih parah lagi jual beli di masjid. Fa barakallahu fikum. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan beberapa contoh. Seseorang barakallahu fikum ya'batu bi tahrikil qalam. Main-main menggerak-gerakkan pena. Nah, sambil lihat atau nah sambil tek Ini perkara yang menyebutkan masuk dalam kategori yang beliau sebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini. Atau dia naam memain-mainkan jam, jam tangan atau kipas atau memain-mainkan siwak. Dia bawa siwak ingin menegakkan sunnah, tapi di saat dia mendengarkan khutbah atau khutbah sedang berlangsung, bulu-bulu siwak yang dia sudah mulai agak kurang rata dimain-mainkan. Fakat laga, maka dia telah berbuat perkara yang sia-sia. Naam. Apalagi tidur. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, banyak sekali orang barakallahu fikum yang memanfaatkan waktu khutbah untuk tidur. Fa ma yajuz. Yang seperti ini tidak boleh wa mayam bagi muslim, tidak sepantasnya bagi bagi seorang muslim. Baik, khon a'azzani Allah wa iyyakum. Belum bisa ya? ها لم Di sini ada sebuah kalimat yang masya Allah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala Namun kalau kemudian seseorang tertimbang ngantuk dan itu memang terkadang wajar. Ketika sebuah aktivitas yang sangat tinggi namun hendaknya dilawan. Dilawan contohnya apa? Dia mengambil siwaknya. Mengambil siwaknya untuk menghilangkan kantuknya. Fahadalah ba'sabi. Maka ini tidak mengapa. Karena maslahat yang dia inginkan adalah agar dia bisa mendengarkan khutbah. Nah, kenapa kemudian seseorang dilarang menyibukkan diri dengan berbagai macam perkara? Karena manusia itu tidak punya dua hati. Nah, manusia itu tidak punya dua hati. Yang satu dia sibuk dengan ininya, perhatiannya di sini, tapi juga dia bisa menangkap dengan penuh apa yang dia uh, dengarkan dari sang khatib yang sedang ber, berkhutbah. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. seringkali ketika kita salat Jumat di suatu tempat yang khotibnya punya pemikiran menyimpang. Nah. Ini babnya lain. Ini babnya lain. Ini adalah kaidah dasar dan kaidah awal yang seperti itu. Fabarakallahu fikum. Ketika menghadapi kondisi yang demikian tidak kemudian barakallahu fikum Awalan kalau menyibukkan diri dengan sesuatu. Naam satu akan menimbulkan fitnah. Dengan memainkan main memain-mainkan apa misalnya anggaplah ngambil HP sekalian. Ngambil HP. Bisa jadi akan muncul berbagai macam bentuk fitnah dengan penafsiran-penafsiran yang macam-macam. Fabarakallahu fikum. Bisa dengan jalan dia pendengarannya ini disiapkan untuk apa namanya tidak di, dipersiapkan untuk mendengarkan khutbah itu. Kalau perlu bikin ngantuk sekalian. Fahada babnya bab lain. Bab lain. Namun kita tidak menyarankan barakallahu fikum untuk kemudian keluar pergi meninggalkan masjid. Maka tidak deh, tidak demikian. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ada yang lain? Ya. Secara eh, ada penghalang jalan. Bagaimana kalau orang yang sengaja menghalangi jalan? Namanya kami ini di depan rumah saya ada. Nah. Kemudian yang kedua, eh, apakah boleh mandi janabah sama mandi kuat atau mandi Nah, yang kedua langsung saya jawab boleh. Oleh karena itu barakallahu fikum uh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika membahas hadis yang Anda sebutkan tadi dalam dalam eh, Sahihul Bukhari nomor 881 beliau menyatakan wa fihi isyaratun di dalam hadis itu juga terdapat isyarat isyarat tadi ilal jima'i yaumal jum'ati untuk melakukan jima' di hari Jumat liyagtasila fihi minal janabah untuk dia mandi janabat, summa atal jum'ah, lalu dia mendatangi salat jum'ah. Jadi dia mengumpulkan dua niat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang tadi orang yang sengaja menutup jalan. Dalam kondisi jalan ini punya dia sendiri. Di depan rumah. Itu jalan pribadinya itu. Agama ya Itu jalan umum. Jalan umum kecuali memang tanahnya dia sendiri Selama itu dikatakan masih jalan, yang tidak boleh untuk menyengaja adanya praktek menutup jalan. Nah, kecuali memang ada sebuah kemaslahatan yang diinginkan, sebuah acara dengan berkoordinasi misalnya dengan e, pemerintah setempat dari pihak RT RW dan semisalnya, fahadalah bahasa yang seperti ini tidak tidak mengapa selama ada koordinasi. Nah, dan lain? Tar. Hmm. kalau dikatakan syarat, maka dia tidak boleh sholat. Sholatnya tidak sah. Kalau dikatakan wajib, boleh dan sah sholatnya, namun dia berdosa apabila tidak melakukannya. Oleh karena itu pada kejadian tersebut kata Syekh bin Utsaimin ketika Utsman Umar radhiyallahu anhu tidak kemudian memerintahkan beliau sana pulang lagi mandi. Nah, tidak demikian. Nah, Ya. waktu dan eh, untuk mendapatkan hasil yang bisa tadi. Hmm. Ketentuan waktu ketika kita mendatangi masjid masjid. Ya kembali kepada hadis yang banyak disebutkan seperti beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum tentang anjuran untuk bersegera pergi menuju masjid. Tidak disebutkan e, dalam bentuk ketetapan jam misalnya. Namun yang ada adalah e, Rasulullah diantara lafadznya menyebutkan waman raha fi saati na'am waman raha barang siapa yang bersegera pergi menuju masjid ma qarraba badanatan seperti dia berkorban satu ekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati siapa yang bersegera pada jam yang kedua ma qarraba bakaratan seperti berkorban satu ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati siapa yang berangkat pada jam yang ketiga ma qarraba uh, eh, kabsan aqran kambing yang gemuk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati siapa yang bersegera pada jam yang keempat nama qarraba dajajatan seperti berkorban satu ekor ayam wa man raha fi sa'atil khamisati nama qarraba baydatan seperti berkorban satu butir telur Faida jalasal imamu kalau imam sudah duduk di mimbar untuk berkhutbah hadaratil malaikatu yastami'una dzikir maka mereka uh, menghadiri uh, barakallahu fikum uh, untuk mendengarkan khutbah dalam riwayat yang lain disebutkan mereka tawau as Mereka menutup lembar catatannya yang hadis itu diawali dengan Inna likulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubun al-awwal fal awal. Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid Nah, atau idza kana yaumul jum'ah apabila datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun. Maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat al awwal fal awwal yang menulis orang yang datang lebih dulu kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya kemudian disebutkan urutan yang tadi eh, yang datang di awal waktu seperti berkorban satu ekor onta dan seterusnya faida naam jalasan imamu kalau imam sudah duduk di mimbar tawau as-suhufa mereka menutup lembar catatannya itu tadi wajau yastami'una dzikir dan mereka datang untuk mendengarkan khutbah. Walhasil e, eh, tidak ada ketetapan waktu mau datang berpagi-pagi sekali kemudian dia datang di masjid, di masjid melakukan apa yang bermanfaat bagi dia dari zikir, qiraatul Quran, kemudian salawat, e, menunggu datangnya imam, fahada afdal. Maka ini lebih lebih afdal. Nah, jangan kemudian kita membiasakan diri tidaklah berangkat ke masjid kecuali ketika mendengarkan kumandang azan. Fahada yukhalifus sunnah. Yang seperti ini menyelisihi sunnah dan akan terluput darinya berbagai macam fadilah yang besar. Tayyib, sudah masuk waktu Isya? Hah? Sudah, tayyib. InsyaAllah nanti fadal azan dulu. يعلم Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Tafadhal ada yang mau disampaikan lagi? Tentunya kita menyatakan bahwa yang seperti itu seorang pekerja yang terikat dengan satu aturan yang mengikat dia, maka tidak boleh untuk karena keinginan untuk datang berpagi-pagi misalnya dua jam sebelum itu menghadiri khutbah maka seperti ini tidak kita anjurkan untuk dia menyelisihi karena sudah ada akad dengan pihak perusahaannya. Allah alam sebatas keinginan yang ada pada dirinya. Ayurja diharapkan semoga seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam inna bil madinati larijalan di Madinah itu ada beberapa orang masirtum masira wala qata'tum Di tidaklah mereka menempuh satu perjalanan Naam tidaklah kalian melewati lembah demi lembah illa wahum syarakukum fil ajr kecuali mereka bersekutu bersama kalian di dalam mendapatkan ajar, mendapatkan pahala. Habasahumul uzur, mereka ditimpa oleh uzur yang menghalangi mereka. Nah, demikian barakallahu fikum. Yang lain? Ya. Eh, bisa. Bisa. Yang penting dia di dalam itu Eh, tidak batal lagi. Nah, kalau batal, misalnya kencing atau buang air eh, apa, buang angin, maka harus wudhu lagi. Nah. Ya. Tidak, tidak. Cukup kalau mau dia langsung guyur lagi, itu sudah mencukupi kewuduknya tadi, bisa hanya berwudu saja. Nah. Tayyib ada yang lain? Kita lanjut hadisnya. Tayyib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang ke-13. Qala al-Imam nawawi rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida tawaddaa al-'abdul muslim. Apabila berwudu seorang hamba muslim, awil mukmin atau mukmin. Fagasala wajhahu lalu dia mencuci wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin Nazara ilaiha bi'ainaihi Ma'alma Maka akan keluar dari wajahnya semua kesalahan yang dia melihat kepadanya dengan kedua matanya. Ma'al ma bersama air. Dosa itu akan keluar gugur bersama dengan air yang mengalir ya yang berguguran tadi. Au ma'a akhiri qatril ma atau bersama tetesan air yang terakhir. Subhanallah. Faidah idza apabila dia mencuci kedua tangannya kharaja min yadaihi akan keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin setiap dosa karena batashatha yadahu yang dilakukan oleh kedua tangannya ma'al ma keluar bersama air au ma'a akhiri qatril ma atau bersama tetesan air yang terakhir idza ghasala rijlaihi apabila dia mencuci kedua kakinya kharajat kullu khati'atin akan keluar setiap kesalahan masyad hari jelahu yang dijalani oleh kedua kakinya ma'al ma bersama dengan air au ma'a akhiri qatril ma atau bersama tetesan air yang terakhir hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala bahwa al-muallif menyebutkan Imam Nawawi dari apa yang dinukilkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan berwudu dengan hadis yang kita sebutkan. Dan wudu sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an seperti dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Wudu ini itu akan mensucikan dari empat anggota. Wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sebagaimana pensucian yang terjadi atau dilakukan oleh perbuatan wudhu ini kepada perkara isi akan membersihkan secara isi kotoran yang ada padanya, debu, lumpur misalnya yang mengenai kita, maka ketika dicuci dengan cara berwudu akan membersihkannya dari kotoran-kotoran tersebut. Ini maknanya tathiran hissian, pembersihan secara hissi dari panca indera. Wa yakunu tathiran ma'nawiyan dan juga menjadi pensuci secara maknawi dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Namun pada kepala, pada kepala Allah Jalla wa ala memberikan keringanan bahwa kepala yang di situ ada rambut. Apalagi kalau rambutnya tebal misalnya, Allah tidak memerintahkannya untuk dicuci dengan makna al-ghasal, tetapi al-masah, diusap. Nah, bukan dicuci dengan cara e, ngambil air sebagaimana kita akan mencuci wajah, langsung kemudian dicucikan e, ke kepala tersebut. Nah, ini diantara rahmat Allah Jalla wa ala bagi bagi kita. Karena bisa jadi akan menimbulkan masyarakat akan menimbulkan keberatan, kesulitan jika kepala itu harus di harus dicuci. Kemudian barakallahu fikum di sini disebutkan tentang keutamaan tatkala membasuh wajah. Perhatikan kalimatnya. Asyik menyatakan atau Rasulullah menyatakan Faghasala wajhahu lalu dia mencuci wajahnya. Kharaja min wajhihi akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin nazar ilaiha bi'aini. Semua kesalahan yang dia melakukan dosa dengan kedua dengan kedua matanya yang dipandang oleh kedua matanya. Padahal barakallahu fikum kata Syekh menyebutkan bukankah di wajah ini naam ada mulut, kemudian juga barakallahu fikum uh, ada hidung. Kenapa disebutkan dengan mata? Ini kata Syekh menyebutkan Eh, barakallahu fikum ala sabili at-tamsil wa zakar al-ain Rasulullah menyebutkan al-ain kedua mata ini ala sabili at-tamsil hanya sekedar contoh saja wa illa maka sesungguhnya hidung terkadang juga berbuat kesalahan nah contohnya seperti kata Syekh wa qad yashummu asya laisa lahu haqqun ayyashummaha dia mencium sesuatu. Naam, kalau tidak mau sesuatu, seseorang. Naam, yang tidak boleh untuk dia cium. Atau dia dengan mulutnya. Mulut ini juga memang di situ ada lisan yang mengumbar ke sana kemari, lidah yang tidak bertulang, begitu sangat lincahnya. Fabarakallahu fikum, namun Kenapa disebutkan dengan penyebutan mata? Di anna aksar ma yakunul khata fin nazar. Karena kebanyakan kebanyakan ya dari anggota pada wajah ini yang paling banyak dosanya yang sering melakukan kesalahan itu adalah mata. Nah, bisa antum bayangkan. Barakallahu fikum bisa antum bayangkan atau perbandingkan misalnya. Ketika antum dalam perjalanan di jalan raya. Seberapa banyak aktivitas mata dengan aktivitas mulut. Nah, untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, bisa jadi mulut ini diam tapi matanya ke sana kemari. Apalagi hidung tidak berfungsi. Nah, untuk mencium yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum fa Maka ini semua dengan wudhu yang dilakukan seorang hamba. Wudhu yang dilakukan seorang hamba karena menunaikan perintah Allah Jalla Subhanahu wa taala maka sebagaimana disebutkan kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'alma akan berguguran bersama dengan cucuran air yang mengalir dari anggota wudhu tadi atau bahkan pada cucuran air yang terakhir. Nah, di sini menunjukkan tentang fadilah fadilah Wudu. Oleh karena itu, Allah Jalla ala ketika menyebutkan tentang Wudu. kemudian al-ghasl dan at-tayammum, mandi dan tayammum, dalam suratul ma'idah, ma Yuridu yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk membuat sebuah kesulitan atas kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Namun Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Wat tathhir huna yashmulu mada? Kesucian di sini mencakup apa? Yang pertama apa tadi? Kesucian dari sisi hissi dan yang kedua kesucian dari sisi maknawi. Nah, yakni kata Syekh zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin hissan wa ma'nan secara hissi dan secara maknawi kemudian Allah lanjutkan liyutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun dan agar Allah jalla wa ala na'am akan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah jalla subhanahu wa taala Fayam bagi insan maka sepatasnya bagi seseorang idza doa apabila dia berwudu ayyastas'ira bihadal makna untuk merasakan akan hal ini bahwa dia berwudu dalam rangka mensucikan dirinya dari sisi hissi dan mensucikan dirinya dari sisi maknawi yaitu bahwa wudunya yakunu takfiran li khati'atihi wudunya akan sebagai penebus naam atas kesalahan-kesalahannya sehingga dia ketika menunaikan wudhu tersebut muhtasiban al ajra ala Allah taala semata senam diniatkan mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwa fadilah yang ada pada wudhunya tersebut akan menggugurkan dosa-dosa dia ini penjelasan Syekh rahimahullahu taala dari hadis yang ke-13 فنكتفي بهذا القدر وصلى sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh